عظيما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وصار الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله Tak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya pada sore hari ini kita masih dapat dipertemukan di tempat yang mulia ini guna menambah ilmu pengetahuan kita sebagai bukti kita cinta dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita luangkan waktu kita dari tempat yang jauh datang ke tempat ini <clears throat> tidak ada yang dicari tentang urusan dunia tidak ada yang cari harta kemari atau cari yang lain akan tapi kemari ingin mencari ilmu karena dengan ilmu ini Al-Quran dan Sunnah ini Allah akan mudahkan jalannya seorang hamba itu menuju surga. Sehingga Rasulullah bersabda dalam hadis yang selalu dibacakan oleh para asatid, para ustaz, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tarikon ilal jannah." Barang siapa yang memudahkan satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jalan menuju surga itu diraih dengan semangat ketika dia hidup. Waktu dan tenaga serta kekuatan yang diberikan Allah untuk mempelajari ilmu, mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan ilmu ini, dengan Al-Quran dan Sunnah, dia dapat membedakan mana yang hak, mana yang batin, mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesat, mana yang lurus. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 43. وما يأكلها إلا الآلمون dan tidaklah bisa memahami kecuali orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Jadi Islam ini, Al-Quran ini tidak bisa dipahami. Hadis Nabi tidak bisa dipahami. Perintah-perintah Allah yang lainnya. Dan juga larangan-larangan Allah tidak bisa dipahami. Kalau tidak memiliki ilmu tidak mengetahui Al-Quran dan tidak mengetahui Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga orang-orang tidak akan kenal dengan Allah. Manusia ini tidak bisa kenal dengan yang menciptakannya. Tidak akan kenal dengan nabinya kalau dia tidak memiliki ilmu pengetahuan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat 19, "Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini merupakan perintah dari Allah. Hukumnya wajib fa'lam annahu la ilaha illallah. Pelajarilah. ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang disembah dengan benar kecuali Allah. Dikuatkan dengan ayat yang lain. Innama sallahu min ibadil ulama Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambaku ini adalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Jadi tambah baik ilmunya, dia akan tambah takut kepada Allah. Tambah bagus ilmunya, dia akan tambah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini, Al-Qur'an dan sunnah ini tidak akan mungkin datang kepada seorang hamba dengan sendirinya. Tiba-tiba hari ini bodoh, besok tiba-tiba bermimpi jadi orang alim. Tidak ada dalam sejarah. Tidak ada satu nabi pun yang seperti itu. Dengan mimpinya dia menjadi orang alim. Sehingga nabi mengatakan, Salakul ilm, salakul ilmi faridatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atau setiap muslim. Jadi kita akan dapatkan ilmu tentang Al-Quran kita dapatkan ilmu tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu bahwa syirik itu jalan kesengsaraan, tauhid itu jalan kemuliaan, bid'ah itu jalan kecelakaan, sunnah itu jalan kebahagiaan. Kalau kita memiliki ilmu tentangnya, jadi ilmu itu harus dituntut, namanya salabil, salik, penuntut, penuntut itu mencari jadi ilmu itu dituntut. Innamal, innamal ilmu dita'allum. Sesungguhnya ilmu itu dapat dituntut, dipelajari. Tidak akan mungkin jadi seorang alim kalau kita jahil, malas. Apa namanya? Tidak mau meluangkan waktu untuk menuntut ilmu. Merasa rugi waktunya dipergunakan untuk menuntut ilmu. Dianggap kesia-siaan. Tidak mendapatkan keuntungan. Lebih bagus jualan daripada menuntut ilmu. Lebih bagus menggunakan waktunya untuk berdagang daripada menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu menghabiskan waktu dan umur. Ini tanggapan-tanggapan orang yang jahil. Umar bin Khattab berkata, Tafakahu kobra an yusawadu. Tafakahu Belajarlah kamu ilmu agama. Belajarlah kamu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kopla al-Tusawadu. Sebelum kamu jadi pemimpin. Kita ini semua menjadi pemimpin. Kalau mungkin pemimpin yang tidak bisa tingkat internasional, tingkat nasional. Tidak bisa tingkat nasional, tingkat tingkat desa. Tidak bisa tingkat desa, tingkat rumah tangga. Tidak. Semuanya ini yang hadir calon pemimpin. Enggak sanggup juga, mimpin diri sendiri. Kulukum ro'in, wa kulukum mas'ulan an ro'iyati. Setiap kami itu adalah pemimpin. Jadi sebelum kita jadi pemimpin, yang lebih besar, kita disuruh, diwajibkan untuk mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi. Karena kalau sudah jadi pemimpin, biasanya kalau mempelajari, belajar itu sangat sangat berat. Setannya lebih besar. Kalau kita jadi pemimpin, menggoda kita untuk belajar Al-Quran Sunnah daripada kita belum jadi pemimpin. Jadi para ini pemuda yang hadir pada hari ini, ini yang sabab, lajang-lajang, pemuda-pemudi, sebelum menjadi pemimpin, hendaknya waktu untuk belajar ini lebih lapang. Karena kalau sudah nanti menjadi pemimpin rumah tangga, tidak bisa baca Al-Quran, tidak tahu hadis Nabi, itu sangat berat belajar. Selagi tidak punya anak, sangat berat. Maka pemuda-pemuda ini jangan ada yang tidak bisa baca Al-Quran, tidak tahu tentang hadis Nabi, tidak tahu secara banyak sedikit pun jadi. Jadi luangkan waktu untuk mempelajari, belajar seperti yang sudah dirutinkan setiap malam apa ini hari apa hari Sabtu ini yang biasanya diisi oleh Ustaz Ali Nur karena beliau berhalangan e, minta gantikan kepada saya saya nggak tahu jelas apa yang mau disampaikan di tempat ini kita ulang-ulang kaji-kaji kita yang lalu permasalahan tentang tauhid. Rencananya saya akan bacakan kitab Kabair ini, tapi Kabair ini sangat besar, nggak mungkin tamat. Di sini terdiri 75 dosa besar. Ditulis oleh siapa ini? Imam Jahabi. Samsudin Az-Zahabi menulis 75 di sini dosa-dosa besar. Kalau kita telah mengetahui dosa-dosa besar, maka yang kecil itu sangat mudah dijauhi. Allah akan ampunkan. Mungkin pada kesempatan ini yang pertama sajalah yang kita sampaikan dosa besarnya. Karena ini permasalahannya sangat penting. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 31, "In tastanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum." Wajudikilkum mudokolan karima Sesungguhnya Barang siapa yang menjauhi dosa-dosa besar Intat tadibu kabair Jika kamu menjauhi dosa-dosa yang besar Matan hauna anhu nukabfir Dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Yang kamu mengerjakannya Niscaya Nukabfir Nukabfir Allah angkut akan ampuni bagi kamu dosa-dosa yang selain itu. Wa yudkhilkum udkhalan karima dan Allah akan masukkan kamu ke dalam tempat yang mulia. Kenapa? Kenapa dijawab dimasukkan wa yudkhilkum udkhalan karima? Kenapa? Istanibu kabair menjauhi dosa-dosa dosa besar. Jadi di sini ayat tersebut merupakan nas wajibnya bagi kita untuk menjauhi dosa besar karena menjauhi dosa besar itu lebih berat lebih payah lebih susah daripada menjauhi dosa yang kecil kayak petinju lah misalnya petinju kuat berat nah, petinju kuat ringan mau melawan kuat berat yang biasa dia main dengan berkerunding dilawan petinju tiga ronde mungkin kepalanya itu keluar ya. kali kita tinju tangan kiri aja demikian juga dosa besar kalau kita sudah menjauhi mengetahui mana yang dosa-dosa besar kita jauhi Allah sudah berjanji nukafir ankum sayyatikum. Allah akan hapuskan dosa-dosa yang kecil karena dosa-dosa kecil itu banyak sekali penghapusnya dan balasannya adalah waludzikrukum mudkhalan karima Allah akan jauhkan Allah akan masukkan kamu ke dalam tempat yang mulia yaitu masuk ke dalam surga dalam ayat yang lain Allah terangkan surah asyura ayat 37 وَالَّذِينَ يَسْتَحِبُوا كَبَائِرَ إِسْمَ إِسْمِ وَالْفَوَاهِثَ وَإِذَا مَا غُدِبُوا yang yaksirun. Dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa yang besar. Wal fawahis dan perbuatan-perbuatan keji. Wa idama hudibu. Dan apabila mereka marah, hum yaksirun, mereka memaafkan. Jadi yang permasalahannya ini waladina yastanibu kabair. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa yang besar dan banyak lagi ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan agar umat ini, manusia ini mengetahui dosa yang besar dan mana dosa yang kecil. Jadi untuk memisahkan inilah kita perlu ilmu. Para ulama telah mengumpulkannya dengan susah payah. Memilah dan memilih mana dosa besar, mana dosa yang kecil kita tidak perpanjang, mungkin kita tidak enggak kita terangkan secara detail satu persatu dosa-dosa yang besar ini. Yang pertama dosa yang besar al-kabairatul awal, dosa besar yang pertama adalah asyirku billah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak nas-nas dalam Al-Qur'an yang menerangkan bahawa syirik merupakan dosa yang paling besar dan Syekh Muhammad Jamil Jaidu dalam kitab Aqidatul Islam menerangkan amal seseorang iman seseorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dikotori dengan syirik tidak akan diterima oleh Allah apabila dikotori dengan syirik Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang melarang perbuatan syirik karena bahaya yang sangat besar. Salah satu di antaranya bahaya syirik itu adalah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 72. Juz 2 atau juz insyaallah. Yang berbunyi innahu may yusyrik billah faqad فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Sungguh-sungguh Allah haramkan atasnya surga Wa ma'wahum nar wa malizalimina min ansar Dan yang pantas bagi neraka Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat syirik Ini bahaya yang sangat besar. Fakat haramallahu alaihi jannah. Allah mengharamkan atasnya surga. Bagi orang-orang yang mati dalam berbuat syirik. Maksudnya tidak akan mungkin masuk ke dalam surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man mata yusrik billahi sayyan dakhala jannah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mati mayyusyrik billah, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Man mata yusrik billah Barang siapa yang mati Sedang dia berbuat syirik kepada Allah Dakhulan nar Dia pasti masuk dalam neraka Hadis Ruah Muslim Jadi tidak diragukan lagi bahwa orang-orang yang berbuat kiri ini pasti masuk neraka kalau mati dalam kesirikan. Oleh sebab itu para rasul, para nabi mengingatkan umatnya yang pertama daripada bahaya syirik ini dengan mengajarkan tauhid. Dalam ayat yang lain surah Az-Zumar ayat 63 Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman لئن أسرفت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين seandainya kamu berbuat syirik kepadaku lain asrafta layah batona seandainya mereka berbuat syirik kepadaku layah batona amalka akan kuhapuskan pahala amal-amal yang telah kamu lakukan wala takunanna minal khasirin maka jadilah kamu orang-orang yang merugi. Kenapa merugi? Pahala yang telah dikerjakan dari ibadah-ibadahnya itu dihapuskan oleh Allah. Jadi syirik ini menghapus pahala amal yang telah lalu. Ya, error, datanya terhapus semua. Hilang. Layah amal luka. Allah hapuskan amal-amal yang telah lalu. Jadi sangat bahaya kalau penyakit itu apa namanya? Penyakit kanker ganas, tumor. Makannya banyak, badannya tak mau besar. Amalnya banyak tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am ayat 88 Allah juga mengingatkan walau asraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya kamu berbuat syirik kepadaku, la habita anhum maka lu ya balun akan kuhapuskan apa-apa yang telah kamu lakukan. Jadi orang yang berbuat ini itu amalnya tidak akan bermanfaat baginya. Amalnya itu tidak mendatangkan pahala baginya. Tidak ada nilainya di sisi Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan Wa qala salatu wassalam من عمل عملا أسرق ما يأتيه غيري Taraktuhu wa Barang siapa yang melakukan suatu amalan Dia beribadah kepada Allah Tolak puasa, zakat, mungkin haji Asroka mayati khairi Yang beserta amalan itu dia melakukan syirik, Dia sholat-sholat juga, berbuat syirik dia juga Taraktuhu wa sarikahu Tidak ada tinggal baginya Kecuali kesirikannya saja Jadi sirik Apa tadi? Menghapus ketamaran Tidak bermanfaat amal beserta sirik Dan Rasulullah SAW tidak menerima Seseorang masuk Islam Kalau dia masih mengerjakan perbuatan sirik ini diterangkan dalam hadis Rawah Ahmad Suhaqim Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Akbala ilaihi Rusun Babaya Tis'ah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kedatangan sembilan orang Sembilan orang kafir Yang Mau masuk Islam Sembilan orang kafir Yang ingin masuk Islam Islam Babaya Atisah yang yang 1 sampai 8 diislamkan oleh Rasulullah, disahadatkan oleh Rasulullah, dimasukkan ke dalam Islam. Tapi yang satu ditahan. Berkata yang 8, "Faqalu ya Rasulullah, Bayat tisah Wa amsakat anhala Ya Rasulullah kami datang Sembilan orang ingin masuk Islam. Yang delapan sudah kau Islamkan kami ini, kami sudah kau Islamkan. Wa amsakat hari hada, kenapa yang satu ini teman kami, kami sama-sama datang berniat ikhlas kau masuk Islam, tidak kau Islamkan dia ya Rasulullah. Kenapa kau tahan, tidak kau masukkan dia ke dalam Islam? Kala Rasulullah, inna alaihi tamimah. Sesungguhnya di badan orang ini ada tamimah. Ba'da qala yadahu. Maka Rasul ambil tamimahnya, dia tunjukkan kepada Rasulullah, faqata'aha. Fa ba'a'ahu. Wa qala Rasulullah, man alaqa tamimah faqad asraka. Diambil oleh Rasulullah tamimah tadi diremuk diremas dihancurkan oleh Rasulullah, dibuang oleh Rasulullah. Saya berkata, man ala kot tamimah fakot astroka. Barang siapa menggantungkan tamimah, sungguh-sungguh dia telah berbuat syirik. Jadi orang yang berbuat syirik ini Islamnya tidak diterima oleh Allah. Rasulullah tidak mau menerima memasukkan orang kafir ke dalam Islam kalau masih ada kesirikan dalam dirinya. Dalam hadis yang lain Rasulullah berlarang An Imran bin Usaid an Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqatun min sufrin <clears throat> Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang di tangannya itu ada gelang gelang kuningan. Kalau kata bin Safrin, gelang kuningan. Ditaruh di tangannya gelang kuningan. Fakol Rasulullah Mahajar Ya Rasul. Apa yang di tangan kamu ini, wahai laki-laki, wahai pemuda? Wala minal wahina. Wala minal wahina Ya Rasulullah. Ini ya Rasulullah untuk menjaga kelemahan. Kalau aku pakai ini aku jadi orang kuat. Nah. Kita apalah kalau kita ini untuk kebal, untuk jadi kuat, taruh akar bahar atau apalah namanya digantungkan di tangan atau ada yang di pinggang. Faqala Rasulullah anjiha buat itu. Begitu merahnya muka Rasulullah mengatakan anjiha buat campakan. Fa innaha la tajiduka illa wahnan maka sesungguhnya gelang itu tidak akan menambah kepada engkau kecuali kelemahan. Fa inna kahwa al-mitta wa 'alaika maaflah taabadan. Kalau kamu mati, gelang itu masih lengket di badanmu, kamu tidak akan pernah bahagia selama-lamanya. Tidak pernah bahagia, artinya itu nggak pernah masuk surga. Jadi yang dikatakan tadi di sini jima di dalam kamus para ulama menerangkan yang katakan jimat itu adalah horojatun wa ma asbaha kanal arab yad'una ala ala auladihim lil minal min al ain wa dafil arwah yang dikatakan jimat itu adalah kalung batu Wama asbaha atau yang serupanya serupa dengan kalung batu pokoknya kalung-kalung lah apa namanya yang dikalung-kalungkan digantung-gantungkan yang biasanya orang Arab meletakkannya itu di leher anak-anak mereka lil fiqayah minal ain untuk menolak mata-mata yang jahat wadafil arwah atau atau menolak roh-roh yang jahat menolak bala bencana digantungkanlah itu digantungkan surat Fatihah misalnya taruh dalam bantal merah putih apa namanya itu yang kecil-kecil itu ditaruh leher anak anak ini katanya nggak bisa kena santet nggak diplastik dan lain sebagainya ini merupakan kesirikan nah itu dia jadi innama kharajatun kanu ya ya aliku nah naha yarawnaha tadfa'u anhum al Alfa bahwa sesungguhnya apa-apa yang digantungkan yang dia berkeyakinan bahwa yang digantungkan itu dapat menolak roh mendatangkan manfaat dan menolak mudarat itu apa namanya jimat itulah yang dikatakan tamimah itulah jimat yang tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin Hari ini kaum muslimin karena jahil terhadap masalah ini. Sedikitnya pengajaran-pengajaran larangan-larangan terhadap syirik. Tidak ada promosi-promosi untuk menjurus kepada tauhid sehingga promosi-promosi syirik ini membudaya di mana-mana. Masuk seluruh lapisan dari desa sampai kota. Rakyat jelata sampai penguasa hampir tidak ada yang terselamat daripada bahaya sirik ini. Buat rumah digantungkan apa? Pisang. Itu kelapanya nggak boleh yang bulat, nggak boleh yang dikupas, harus ada yang dah tumbuh, digantungkan di atas dan lain sebagainya. Ada yang membuat uh, potong ayam dia darahnya dialirkan ke pondasi rumahnya dan lain sebagainya kaum muslimin terhadap permasalahan ini. Ini bentuk-bentuk yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Tadi dua bahayanya yang sangat besar sudah kita sebutkan dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tadi bahayanya? Hah? Tidak diterima Islamnya dan menghapuskan amal. Ini bahaya yang sangat besar. Berikutnya karena bahaya syirik sangat besar, manfaat tauhid juga sangat besar. Saya jamin jamin dalam kitabnya menerangkan faedah tauhid yang terbesar adalah al-amnu al-amnu fil akhirah min azabil mukbit menyelamatkan seseorang di akhirat dari azab kekal yang neraka orang yang bertauhid tidak akan kekal di dalam neraka. Orang yang bertauhid tidak berbuat syirik akan terselamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Al-amr fil akhirah min azabil mu'min wal hidayah fid dunya dan mendapat hidayah di dunia. Seorang dikatakan mendapat hidayah di dunia ini kalau amalnya bersih daripada bentuk perbuatan-perbuatan syirik. -perbuatan Percuma dia beramal, melakukan ibadah, bangun malam, infak, haji. Kalau dia melakukan perbuatan syirik. Ada orang haji juga dia berbuat syirik, menambah dosa dia ke sana jauh-jauh. Apa yang namanya? Datang dia ke Ka'bah itu, dicium-ciumnya Ka'bah minta berkah di sama Ka'bah itu. Enggak punya anak, dia lulus-lulusnya perutnya itu. Aduh. Ada teman kita cerita sampai pekain pengepel Kaabah itu pun direbut-rebut dia orang. Pengepelnya itu dibawa pulang ke negaranya ini kain pengepel Kaabah. Nah, itu dia. Bangga dia dengan dapat pengepel Kaabah ini macam-macam dengan macam-macam kau pelibat pakai ini nanti kawan. Nah, ini kita lihat. Itu merupakan syirik yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasul yang sangat banyak. Hari ini sangat mudah kaum muslimin mengerjakan jatuh kepada bentuk perbuatan syirik. Karena lemah apa namanya? Sedikit sekali ilmu pengetahuannya tentang tauhid. Sedikit sekali pengenalannya tentang Al-Qur'an, tentang isi Al-Qur'an, tidak meluangkan waktu untuk mempelajari Al-Qur'an. Lemah semangatnya. Hilang gairahnya kalau diajak untuk mempelajari Al-Qur'an. Seseorang kalau tidak kenal Al-Quran, dia tidak akan kenal dengan Allah. Seorang bisa kenal dengan Allah kalau dia kenal dengan Al-Quran. Karena Allah menceritakan tentang dirinya, apa yang dilarangnya, apa yang diperintahkannya di dalam kitabnya. Itu resep mujarab untuk bisa selamat di dunia dan di akhirat. Para sahabat meluangkan waktunya me mencurahkan segala perhatiannya untuk mendapatkan mempelajari Al-Quran bahkan mendapat siksaan penganiayaan ketahuan belajar Islam kepada Muhammad dibunuh pada waktu itu digeret diinjak-injak disiksa bukan sekarang makin dilarang semangatnya makin kuat hari ini dilarang besok belajar lagi bisa dilarang belajar lagi bukan saja orang tuanya yang melarang, tokoh-tokoh masyarakat yang melarang. Abu Jahal, Abu Lahab itu selalu mengintip-intip di mana orang belajar. Ketahuan ditangkap, disiksa, diinjak-injak, dilarang untuk belajar. Akan tapi semangat mereka makin lama makin kuat, makin lama makin makin makin ramai kajian yang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti hari ini, Makin lama belajar makin makin sedikit makin jemu. Ini yang diinginkan Iblis. Ada dalam bukunya itu setan apa judulnya ada buku tentang Iblis dan setan itu. Yang paling besar kebenciannya adalah kalau umat manusia ini mempelajari tauhid inilah, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari sun, sunnah Nabi karena dia tahu jalan keselamatan sebagaimana yang telah diterangkan Nabi tadi. Man salaka Yaltamisu fihi ilman sallallahu tariqan ilal jannah. Dia tahu jalan ke surga. Karena dia mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi. Tahu jalan yang dimurkai ya Allah, jalan yang dimiliki Allah, tahu. Ini yang tidak disenangi iblis. Maka dia berusaha mengganggu, melemahkan semangat, melemahkan stamina. Disuntiknya orang-orang yang belajar ini. Maka makin lama ngaji bukan makin terang pandangannya ke depan ini makin loyo. ya kan? Tapi kalau kemaksiatan yang menyelisih Al-Quran, menyelisih sunnah pekerjaannya, makin lama makin nyala itu. Gak sengaja, ih, jam 5, jam 3, tahan. Contoh orang main truk. Pernah orang main truk bantu-bantu, kita gaji. <laughs> Lah. Nengok kartu dia Tertempat kartunya pernah Tidak Nyalah Sampai jam 3 itu Jam 3 nengok kartu itu Itu aja Tahan Kalau kita ngaji Itu-itu aja ceramah Ustaz ini Ya, kartu dia itu-itu juga ya, Warnanya Merah Hitam Merah hitam Merah itu-itu aja pun tidak Ngantuk Tidak ada jaminan itu Kecuali kan mereka kita jaminan Selamat, kasih kemuliaan. Mesti ngantuk juga. Kadang-kadang ada yang aneh lagi, matanya kemari, merokok, tapi nggak gede pedih. Ini kadang-kadang saya takut juga lihat yang seperti ini. Matanya ke depan ini, tapi pikirannya ke sana. Kita tanya, tadi kau dengar apa yang sama kedutaan? Dengar, apa yang sama kedutaan? lah. Apa? Sebut aturan kita aja Pokoknya itu al-sunnah. <laughs> nah, itu dia. Jadi ini memang iblis begitulah Pak. Berusaha dia mengosongkan pikiran kita dari Al-Quran. Dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Sangat benci nih. Belajar kayak gini iblis. Yang ada di sekitar sini sangat benci. Berusaha menghalangi membuat cara, membuat wasilah, membuat jalan agar ini tidak disampaikan. Permasalahan Quran, permasalahan hadis jangan disampaikan. Ganti yang bertentangan dengan itu. Nah, dibuat yang lain-lain, tidur misalnya pop song, lombaan pop song, satu usuh itu, Nah, itu sampai pagi nggak ngantuk. Tapi kalau ngaji cepat apa dia apa nih? Hari Sabtu ini cepat kali hari Sabtu ya. Mau aja jangan hari Sabtu, hari Sabtu. Biar nggak ngaji terus. Nah, itu ngajinya sekali sebulan, eh, sekali seminggu. Masih kurang lama lagi. Ini karena apa tadi? Lemah perhatian. Iqrat anta limiha. Lemah perhatian untuk mempelajari. Tauhid. Lemah kesempatan untuk mempelajari sunnah tadi. Kalau bapak mamaknya cikal bakalnya sudah lemah. Coba dibayangkan bagaimana generasi yang berikutnya. Timbullah generasi-generasi yang tidak ngerti apa itu syirik. Apa itu tauhid, apa itu akidah, apa itu sunnah, apa itu bid'ah. Tidak tahu lagi. Tanya sama kaum muslim ini di rajia tiap, tiap rumah Pak. Pak, apa itu syirik? Apa itu Islam, Pak? Apa itu tauhid? Saya yakin tanya seribu satu pun payah yang datang. Boleh dicoba di kampung masjid. Tanya rumah Pak apa itu Islam? Ya Islam lah. <laughs> Apa itu Islam Pak? Ya Islam. Tidak mungkin. Tidak memiliki ilmu kecuali ilmu dunia. Habis waktu siang malam untuk cari ilmu dunia. Tanya siapa bintang sepak bola? Tahu dia. Bagaimana lahirnya di negeri mana? Tahu dia bapak mamanya tahu dia. Ditanya tentang Islam nggak tahu dia, masya Allah. Kayak mana pemain itu pun dibuat-buatnya. Nah, ini dia. Yang malam itu dipelajarinya lagi jarahnya. Tapi tentang Islam tidak tahu kaum muslimin. Karena sedikit promosi-promosi yang memberi sugesti dorongan untuk mempelajari ini. Sedikit. Ada pernah baca Belajar tauhid di sini, masjid dakwah misalnya. ada masuk TV nih. Di TV dimasukkan. Tapi kalau belajar sirik, sirik, oh, masuk. televisi masuk, radio masuk. Seluruh media masuk. Ingin ilmu kebal, supaya dapat jodoh, pentak, pentak betul, Ada. Enggak ada yang terluput itu. Mas media. Ingin kebal, anda konflik dalam masalah jualan, mau maju dan lari seperti macam semua ada. Itu dilarang. Yang dilarang itu disemarahkan oleh iblis. Gak ada yang protes itu. Ada yang protes. Belum ada saya yang lihat satupun yang protes bahwa syirik ini tidak boleh dimuat lagi dalam media. Belum ada yang protes karena merusak akidah sampai ke televisi, ke lagu-lagu, semua berbau sirik. Apalagi yang namanya film Islam apa itu namanya dulu ada apa namanya rahasia ilahi berbau sirik. Kita lihat semua, masya Allah, subhanallah, ini musibah yang sangat besar bagi kita. Maka kita tidak bisa berleha-leha untuk menguatkan meluangkan waktu untuk mempelajari Islam dengan segala kekuatan yang diberikan Allah. <clears throat> Yang kedua contohnya Contoh syirik yang kedua adalah Kita lihat surah Firman Allah surah an Namal ayat 65 Kul Layaklahmu ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba Katakanlah La ya'lamu tidak ada yang mengetahui man fis samawati wal ard siapa-siapa yang di langit. Siapa yang di langit? Malaikat-malaikat, jin, wal ard dan di bumi siapa di bumi? Manusia dan setan, iblis al ghaibah Allah mengetahui tentang yang gaib-gaib kecuali Allah. Ini diterangkan Allah dalam Al-Qur'an nih. Yang di langit malaikat, yang di bumi manusia dan setan tidak tahu yang gaib kecuali Allah. Ditambah lagi dengan ayat yang lain surah Al-An'am ayat 59. Allah terangkan kembali dalam surat itu wa 'indahu mafatihul al-ghaiba la ya'lamuha illa di sisi Allah lah kunci perpendaraan yang gaib la ya'lamuha tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah diterangkan oleh Nabi dalam hadis Ruahul Tabrani apa kata Nabi la ya'lamu al-ghaiba illa wa ana la a'lamu al-ghaiba illa saya tidak tahu yang gaib-gaib yang mengetahuinya hanya Allah. Itu Nabi. Sekarang ada orang yang mengatakan dia tahu tentang yang gaib. Tahu yang gaib. Misalnya gaib itu rezeki. Rezeki itu gaib. Gak tahu orang berapa hari ini rezekinya, besok berapa. Tapi dukun tahu dia. Orang pintar tahu katanya, orang normal tahu. Banyak orang minta rezeki sama dia sampai bukan ke paranormal lagi para normal apa di para itu para apa artinya tidak normal ya para kan tidak artinya iya betul atau tidak itu jadi minta kepada orang yang tidak normal sampai orang-orang gila pun ditanyai orang untuk minta rezeki ini dilarang oleh Nabi man atarofan barang siapa yang datang kepada dukun atau kahinan atau orang pintar. Fasaddaqahu bima yakul membenarkan apa-apa yang dikatakan dukun dan orang pintar tersebut. Fakot kafaro bima unzila ala Muhammad, sungguh-sungguh dia telah ingkar, telah kafir dengan apa-apa yang diturunkan atas Muhammad. Jadi dalam hal ini wajib Ya, mempelajari tauhid itu fardu ain, kewajiban pribadi. Jadi tidak ada alasan kita tidak tahu tentang tauhid yang benar. Kita curahkan, kita keluarkan segala fasilitas, kemampuan, kesehatan yang dimiliki, yang diberikan Allah untuk mendapatkan tauhid yang benar. Tidak bisa sebentar ini belajarnya. Tiap hari aja belajar para sahabat 13 tahun. 13 tahun tiap hari kalau kuliah 13 tahun gelarnya apa itu apa gelarnya itu? tiap hari tiap hari itu serius tiga 13 tahun jangan baru belajar sebulan dua bulan udah hebat malah hebat tauhid tidak Para sahabat ininya jenius, begitu disebutkan langsung apa? Kayak kaset ini lah rekam pulang ke rumah mereka bisa terangkan kepada anak dan istrinya. Seperti yang disampaikan oleh Nabi. Nah seperti kita. Baru didengar sudah hilang. Belum sampai buka pintu ini sudah hilang. Boleh dicoba lah ini. Coba sebutkan tadi. Apa faedah yang terbesar daripada tauhid? Ayo, betul. Ya Pak ya, apa? Angkat tangannya. Ada tiga tadi coba. Seperti yang saya sampaikan. <laughs> Nggak bisa. Kalau sahabat seperti yang disampaikan Nabi. Enggak kurang titik komanya, enggak kurang. Nggak kurang. Makanya hadis itu an ini, an ini, an. Seperti yang disebutkan dari mulut Nabi. Nah, itu dia. Itu pun belajarnya tiap hari. Coba. Kita udah seminggu sekali misi sering bolos lagi. <laughs> Kadang sempat mulai itu kadang-kadang. Nggak sempat saya ngaji kan. <laughs> Kalau di bulan sate tiap hari sempat. <laughs> Nggak ada yang bilang nggak sempat jualan sate tiap hari. Bisa dia jualan sate tiap hari, nggak uluangan waktunya tiap hari. Untuk keselamatan perutnya aja itu. Tapi kalau untuk ini berat, emang begitulah tantangannya. Maka kalau siap menghadapi tantangan pasti timbul kebahagiaan. <clears throat> Sampai jam berapa nih? Jam 6. Uh, eh, berikutnya kita bisa pindahlah ini kita pindahkan kepada dosa besar yang kedua. Dosa yang besar yang kedua adalah asalnya qatlun nafs membunuh jiwa membunuh membunuh jiwa itu dosa besar. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan dalam surah An-Nisa ayat 93 dan surah Al-Furqan ayat 68 sampai 70 tambah surah Al-Maidah ayat 32 diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa may yaqtul mu'minan muta'amidan fajaza'u jahannama khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adallahu azaban azima Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja Fajaja'u jahannam Maka balasannya adalah jahannam Khalidan fiha Kekal di dalamnya Khadiballah alaih Marah Allah atasnya Wala'anahu dan laknat Allah atasnya. Wa adalahu azaban azima dan Allah menyediakan baginya azab yang pedih. Jadi tidak boleh membunuh. Sangat banyak ayat-ayat dan hadis Nabi merangkang membunuh kaum muslimin. Dalam sarah Arbaun sarah Arbaun ya juga diterangkan sana banyak sederetan hadis yang melarang harus menjaga kehormatan kaum muslimin. Dalam hadis Nabi Nabi bersabda, "Istanibu as-sabul muwabiqat." Jauhkanlah tujuh dosa yang sangat bahaya yang mem yang menyengsarakan. Salah satu disebutkan di sana, "Fajkur qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq." Disebutkan dalam hadis itu adalah membunuh jiwa yang diharamkan Allah illa haq kecuali dengan alasan yang benar. Boleh kita membunuh dengan alasan yang benar. Apa itu alasannya? Hmm? Orang kita misalnya boleh atau ada orang mau bunuh masuk dan merampok rumah kita, pak parang dia. Kalau kita bunuh kita yang kena bunuh. Itu boleh menjaga kehormatan itu boleh menjaga diriku disamakan jangan diam-diam aja oh biar bacok aja laku, aku mampus lawan itu dilawan makanya disuruh belajar belajar bela diri disuruh dalam Islam diperintahkan oleh Rasulullah jangan main bola aja bela diri tinggalkan memang main bola itu jurus juga jurus lari <laughs> jurus lari itu kalau nggak kuat lari mana bisa mau dibaca orang lari ya pak ya kan jurus lari jadi itu belajar itu itu dari Islam mana tahu orang merampok tengah jalan sekarang ini rawan itu Alhamdulillah sekarang lebih aman daripada yang lalu-lalu Pernah saya lihat orang merampok di depan saya Todongkan dua lawan dua Pemudanya dua ya, perampoknya dua nggak melawan pemudanya yang dua itu di depan saya kalau dia melawan mungkin kita bela juga lah kalau dia berteriak ya anak dia ya, teriak gitu dia ya, aja kalau dia diam aja coba oh, begini bisa di saya lihat bisa itu nggak melawan yang dua itu padahal dua lawan dua nah, coba nengok itu aja udah gemetar itu <laughs> keringat dia nah, ini dia makanya pemuda jangan seperti itu para sahabat itu pedang-pedang yang kilat orang kafir itu dia hadapi dengan senyum coba senyum dia menghadapi kita enggak kedinginan tapi <laughs> belum digertak di pedangnya udah udah gemetar sendiri dia pingsan dengan pedang orang nah, ini pemuda harus kuat karena masuk orang nanti ke rumah kita mau membunuh kalau dia masuk membunuh rumah itu bah parah itu lebih ganas daripada dari luar maka kita harus siap siap bermain nah, siap lah tuh tadi kan dulu satu mau belajar, mana? Kalau sahabat itu kuat-kuat, orang yang pandai bergulat, orang yang kuat nggak lemah. Kita lemah kuatnya hanya buat main bola. Nama orang nggak bisa, langkah seribu aja. Wakola Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza taqal muslimani isi. bisaifihima faqatilu wa maqtulu finnar apabila dua orang muslim bisaifihima saling membunuh faqatilu wal maqtul yang membunuh dan yang dibunuh kedua-duanya masuk neraka Qila ya Rasulullah bertanya para sahabat ya Rasulullah hada qatil Fama bala maktul. Kalau yang kalau yang membunuh, kami paham ya Rasulullah masuk neraka karena dia membunuh. Bagaimana kalau yang dibunuh? Dia kan dibunuh ya Rasulullah, kenapa dia masuk neraka juga? Qala Rasulullah, li'anahu kana harisun ala qatila sahibihi. Karena dia juga berusaha untuk membunuh saudaranya. Cuma dia kalah kuat, kalah cepat, kalah ligat. Jadi dia ter terbunuh. Jadi jangan bunuh-bunuhan antara kaum muslimin itu dilarang. Tidak boleh itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dari ini kita lihatlah kerjanya kaum muslimin juga yang meledakkan bom-bom itu. Membunuh yang dibunuh di situ ada kaum muslimin campur aduk semua. Kita terangkan kepada mereka itu kan resiko dari perjuangan. <laughs> Nah, ini Risiko perjuangan itu pengorbanan ada pengorbanan lah. <laughs> nah, ini dia. Itu karena kebodohan. Ada aja. <laughs> kalau setan dan iblis itu banyak adalah bantahannya kalau dikasih eh, keterangan. Kita akan terangkan tentang permasalahan ini dengan detail. Yang ketiga adalah sihir. Sihir juga tidak usah kita terangkan. Karena termasuk daripada bentuk perbuatan syirik. Karena sihir itu adalah apa itu namanya uh, walakinna sayatina kafura alimunan nasihir karena setan itu kafir diajarkan manusia si, uh, bentuk mengerjakan sihir sihir itu maksudnya membuat orang yang benci jadi senang apa namanya itu hipnotis nah itu kalau cinta ditolak katanya dukun bertindak nah itu itu sihir sihir itu atau dia buat orang yang harmonis bahagia itu menjadi bercerai dengki. Ada itu, kena kedengkian. Dengki dari tetangga dengan orang yang taat, orang itu bagus, harmonis, bahagia, rumah tangga dia cemburu. Gimana mereka supaya bertempur aja di rumah. Nah, dibuatnya guna-guna didatanginya juga bah dukun untuk membuat orang itu supaya suaminya itu benci dengan istrinya, istrinya benci kepada suaminya. Itu kejadian, pun Ada. Nah, itu dia. Itu dosa besar. Dan yang keempat, ini yang mungkin terakhir pada kesempatan ini, yang keempat dosanya, dosa besar yang keempat adalah fitar sholat, meninggalkan sholat. Wakil qala ta'ala fi kitabil karim surat Maryam ayat 59 Wa qala fa min ba'dihim qalbun adaa'u shalah wattaba'u shahawat payal kau yalqawna illa man taba wa amana amilan salihah. Maka muncullah setelah mereka pengganti-pengganti yang jelek, generasi-generasi yang buruk atau ushalah yang atau apa namanya? melalaikan salat wa tajibu sahwat mengikuti sahwat wa sawfa yatawna ghaya pasti mereka akan menemui kesesatan apa sebabnya tadi? Karena lalai terhadap sholat. Illa man taba wa amana amilan solihan. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman serta beramal soleh. Di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Ibnu Abbas itu sahabat Rasulullah menerangkan ayat yang telah kita sebutkan tadi surat Maryam ayat 59 laisa makna ad tarkuha terkuat bi kulliyah tidaklah yang dimaksud artinya adzauha itu melalaikan sholat itu adalah bening, tidak sholat sama sekali bukan seperti itu artinya walakin akhiruha an waktu an waktiha akan tapi yang dikatakan adzauha melalaikan sholat itu adalah orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya melambat-lambatkan sholat Wa qala Sa'id bin Musayyab Imam Tabi'in rahimullah huwa alla yusalli zuhri hatta ya'ti asar. Kata Ibn Musayyab seorang tabi'in dia tidak mengerjakan sholat juhur ketika akan datang sholat asar. Wala yusolli asar illa maghrib dia tidak akan sholat asar ketika akan datang masuk waktu maghrib. Wala yusolli maghrib illa isya dan tidak kerjakan soal Islam berikutnya seterusnya seperti itu. Kalau dia mati dalam seperti ini katanya mati dalam kesengsaraan wa huwa wadin fi jahannam dimasukkan ke dalam jahannam. Dosa besar itu. Bukan tidak sholat sama sekali. Jadi yang dikatakan di sini bukan tidak sholat, dia sholat tapi menunda waktunya. Dia lambat-lambatkan. Waqala ta'ala fi ayatin ukhar Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan dalam ayat yang lain Fawailu lil musallim Allazinahum An salatihim Sahun Fawailu lil musallim Selakalah Orang-orang yang salat Allazinahum Salatihim sahun Orang-orang yang lalai dalam salatnya Ay khafilun Adapun yang dimaksud dengan lalai ofilun di sini adalah mutahawanu nabiha melambat-lambatkan, melalai-lalaikan. Waqala Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Para sahabat ini, Sa'id bin Abi Waqqas. Sa'al Rasulullah, dia bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, anil ladina an salatihim sahun. Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan an sahur? Qala Rasulullah huwa ta'akhiruna al-waqti. Dia akhir-akhirkan waktunya. Ai ta'khiruha salatu an waqtiha. Dia lambat-lambatkan solat dari waktunya, melambatkan. Samahum menganggap remeh orang-orang yang salat itu termasuk Yuk kita ajak sholat. Sholat! Kita salam aja ya Pak. ini termasuk. Ada model baru sekarang ini. Itu termasuk melemeh, meremehkan. Melecehkan orang-orang yang sholat. Hmm. Daripada waktu yang telah ditentukan. Itu yang dikatakan. Wahuwa sabdatul azab akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi bukan orang yang tidak sholat. Yang tidak sholat itu sudah, sudah tak dibahas lagi lah. Udah banyak sekali bahasannya nanti uh, orang-orang uh, yang tidak sholat. Maka kayak manapun kita jahatnya, sinomat kata orang kampung jangan tinggalkan so sholat, jangan tinggalkan sholat. Dalam ayat yang lain Allah kembali menerangkan surah Al-Munafiqun ayat 9. Ya أيها amanu la tulhikum amwalukum wala ولا an عن ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون Wahai orang-orang yang beriman La tulhikum amwalukum Janganlah harta kamu dan anak-anak kamu Wala auladukum Harta dan anak-anak kamu Anzikrillah melalaikan kamu dari mengingat Allah Wa mayyakal zalika faulaika humul khasirun Barang siapa yang melakukan seperti itu Gara-gara dan anaknya dia lupa mengingat Allah, faulaika humul khasirun, maka jadilah dia orang-orang yang merugi. Qala mufasirun. Para mufasir berkata al-murad bi zikrillah fi hadzal ayat yang dimaksud dengan berzikrilah. Janganlah harta dan anak-anak kamu melupakan kamu an zikrillah dari mengingat Allah yang dimaksud dengan biji fi hadil ayat adalah salawatul khamsi, salat yang lima itu. Maksudnya Allah mengatakan di sini adalah wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kamu dan anak-anak kamu melalaikan kamu dari salat yang lima. Karena banyak orang lalai gara-gara harta, gara-gara jualan, terlambat sholat. Tanggung nih lagi rame, kalau lagi sepi biasa tepat waktunya <laughs> lagi rame ya susah. Ditolak rezeki. <laughs> Nggak ditolak tadi belum buka dasar. <laughs> Kemana? Nah inilah dia. Begitu umat bin Khattab pernah terlambat sholat, gara-gara jualan apa katanya? Oh inilah yang membawa kebinasaan Umar bin Khattab dijual semuanya perniagaannya. Nah, ini kita lihat. Jadi jangan gara-gara harta itu jadi mau melalaikan kita karena kalau kalau orang susah berzikir bisa ingat Allah itu biasa. Tapi kalau orang yang banyak harta, sibuk harta bisa berzikir, itu luar biasa. kalau dia nggak ada, pastilah dia berdoa kepada Allah. Nah, ini dia. Jadi jangan melalaikan kita gara-gara harta atau gara-gara anak. Nantilah sholat tunggu anaknya ini bisa nggak netek lagi. Sekarang banyak netek mandi aja ada anak kencing nih katanya. Payah udah punya anak satu udah besar jalan timbul lagi anak yang baru nantilah kapan habisnya anaknya habis anaknya ada cucunya kemana nih ada cucu lagi nih katanya nantilah kalau ada cucu hampir mati akhirnya banyak nggak tolak banyak kaum muslimin kaum muslimin nggak tolak coba diperiksa kalau dipik sholat semua masjid ini nggak cukup kurang besar ini Dapat di kampung-kampung, masjid sunyi. Masjidnya bagus-bagus tapi sunyi. Ini kita lihat. Kenapa? Jahil terhadap Al-Quran, jahil terhadap sun, sunnah Nabi. Orangnya tidak dibina, masjidnya besar besarin nah, Ini kita lihat, akhirnya masjidnya mewah-mewah, sunyi daripada petunjuk. Para wanita-wanita, ibu-ibu juga, Masya Allah, kena musibah dalam permasalahan ini dia berhalangan misalnya juhur berhalangan juhur udah keringnya dia nanti ajalah mandi nanti waktu mandi sore <laughs> sebenarnya kalau dia mandi bisa sholat juhur tapi karena lalai hobil malam nantilah tunggu sholat jadi sholat tinggal berapa dua sholat juhur dengan sholat kalau dia mandi dari juhur di sana seharusnya dapat. Begitu dia berkering itu udah wajib dia mandi. Wajib dia sholat. Jangan tunda tunda lagi. Nantilah sebentar lagi lah. Hmm. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam awalu ma yuhasabu bihi abdi al qiyamah min amalihi as-salah wa in salahat faqad aflaha wa anja wa in naqasat faqad qaba wa khasar. Dari kita telah bersabda dalam hadisnya, yang pertama, mayu yuhasabu yang akan diperiksa Allah di hari kiamat. Dari amalan seorang hamba di hari kiamat yang akan diperiksa Allah adalah sholatnya. Bukan diperiksa hartanya, Pak. Berapa mobil mewah kau? Enggak. Anak kamu berapa? Cantik-cantik? Enggak yang pertama diperiksa adalah sholat. Wa in sholahat faqad aflah wa anjah. Kalau sholatnya bagus, bagusnya itu cocok sesuai dengan Quran dan Sunnah. Cocok sesuai dengan petunjuk Rasul, faqad aflah wa anjah. Sungguh beruntung dan dia berbahagia. Wa inna kasat faqad khaba wa pasar. Kalau sholatnya rusak, sholatnya menyelisih sunnah, maka amalannya mardut khairu makbul ditolak tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan itu ada dua, satu amalan soleh pelakunya mendapat pahala ditempatkan ke dalam surga, yang kedua amalan soleh pelakunya mendapat dosa ditempatkan ke dalam neraka. Jadi amal manusia itu terbagi dua, satu yang makbul, satu yang lazat, satu yang diterima, satu yang ditolak bukan asal kerja, asal buat banyak dikerjakan Ustaz banyak pahalanya buatlah kalau subuh itu lima rakaat gitu terbanyak kan baca fatihahnya nah, itu dia jadi bukan masalah banyaknya ukuran itu gak ada apa ukurannya sunnah sunnah itu ukuran ibadah standar tidak akan diterima amalan kalau meneliti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ah, banyak alim, ini yang mana udah habis satu kali lagi lainnya. Karena ini sekali-sekali. Kalau terus-terusan kan mungkin ada bisa disambung. Ini karena sekali-sekali kita sambung aja lah nih. Sampai pagi nih. <laughs> Firman Allah dalam Al-Quran Surat uh, Al-Mudasir ayat 42 48. <clears throat> Wa qala ta'ala kita Karim ما سلككم في السقر قالوا لم نكن من المصلين Terusnya lagi. Allah berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Kenapa kamu bisa masuk neraka saqar? Berkatalah mereka yang ditanya Allah, "Qalu lam nakum minal musallin." Mereka berkata, "Dulu kami tidak termasuk orang-orang yang sholat." dia sholat atau sholatnya tidak benar sholatnya tidak betul mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi sholat dikatakan wafil dikatakan lalai apabila me melalaikan waktunya yang kedua apabila uh, melalaikan sifat sholatnya cara sholatnya yang ketiga, ah, lalai daripada bacaan sholatnya. Itu dikatakan ghafil. Sholat sifatnya tidak benar, takbirnya, rukuknya, sujudnya. Karena pernah Rasulullah melihat orang sholat. Dari sholat, dia datang kepada Rasulullah, mengucapkan salam, kata Rasulullah, solu. Anta lama tu soli, kamu belum sholat. Sholat lagi dia, dan sholat datang lagi kepada Rasul. Kata Rasul, sholat lagi kamu. Kamu belum sholat sampai tiga kali. Kali yang keempat dia berkata, Ya Rasulullah, aku tidak tahu sholat yang lebih baik daripada sholat yang telah kulakukan. Ajari aku ya Rasulullah, maka diajarkan Rasul, soal rukuk dan sujudmu tidak benar. Jadi kalau sholatnya saat, apa namanya, sifatnya caranya itu tidak benar, sholatnya marduk. Tidak diterima, jadi bukan asalan. Atau orang Jawa, sebanding lewis sholat, tidak sholat, kalau ini masalah duniawiyah, itu nggak apa-apa. Mendinglah kita punya rumah gede-gede daripada nggak punya rumah. Boleh mereng-mereng sedikit nggak apa-apa, nggak berdosa lah buat rumah mereng. Nggak berdosa. enggak berdosa kalau buat rumah mereng. Tapi kalau ibadah dimerengkan, kita bisa berdiri tegak di mereng, Kenapa ini aku yang lebih santai, lebih <laughs> Ini kan Ini ibadah. Karena Nabi Allah kan menetapkan kepada Rasulnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa raddu. Barang siapa melakukan satu amalan laisa alaihi amruna yang tidak ada perintah dari kami, kami itu Allah dan Rasul, bahwa raddu, maka amalan itu ter Tolak. Jadi masalah ibadah itu kita harus cari dalil, belajar hadis, belajar Quran. Kita tak bisa belajar Quran beribadah kepada Allah kalau tanpa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak bisa solat yang benar, tak bisa solat yang betul, tak bisa dakwah yang benar tanpa hadis Nabi Sallallahu Alaihi. Jadi belajar hadis itu wajib. Jadi bukan ilmu dunia yang dituntut, ilmu akhirat diajarkan istri tentang ilmu akhirat ajarkan istri. Karena istri lebih dekat kepada anak, anaknya bisa diajarkan sholat yang benar. Nah itu dia. Jadi untuk dia bisa sholat yang benar harus belajar hadis. Kayak mana rukuknya takbir, di mana tangan Rasulullah takbir, di mana tangan Rasulullah rukuk, sujud, itu ada tuntunannya semua. Nah, perlu juga nanti kalau dibuat perlombaan sholat yang benar. Kita perlu juga di kampus ini dibuat perlombaan cara sholat yang benar. Mantap ini. Karena sebelum diperiksa Allah di hari kiamat, kita periksa dulu, Masya Allah. Kalau anak istri itu sholatnya benar, dikasih beasiswa, saya sangat setuju. Periksa, mana yang benar sholatnya dikasih beasiswa. Karena kalau sholatnya baik, amalannya akan baik yang lainnya. Anak itu mudah diajar, mudah diatur. Karena itu sholat yang pertama diperiksa Allah dari kiamat. Kalau sholatnya baik, maka baiklah amal yang lain yang sudah diperiksa lagi sudah baik semua. Tapi kalau sholatnya rusak, banyak sholat tapi rusak. Semua dikerjakannya sholat sunat nggak ada, tapi rusak semua, diblok semua nilainya. Karena apa? Ditambahinya dan dikuranginya. Bisa, makanya diajarkan sholat yang benar. Sebelum sholat juga uduk yang benar Duduknya salah, salahnya benar, bisa benar. Bisa benar atau tidak? Tidak. Maka berkaitan ketika ada orang Arab Badui beruduk salah. Dilihat oleh cucu Nabi Hasan dan Hussein. Orang Arab ini, orang Arab itu tua. Kalau diperbaiki nanti tersinggung ini. Apa kata Hasan Hussein? Ya Ani, kamu lihatlah kali beruduk berdua ini siapa yang paling baik amal kami. Apa yang paling baik kali beruduk? Beruduk mereka berlomba berdua Hasan dan Hussein. Ditengok orang Arab ini. Oh berarti anak ini ngajari aku berudu. Ini Arabnya yang nalar. nalar sih ya. Ngajarinya bagus kalau nggak nalar, apa hubungan kalau sama Sekarang kita buat begitu hari ini karena nggak nalar. Kita suruh Pak, coba perhatikan sholat itu ada salahnya nggak? Eh, kau aja yang tahu. Nggak nalar. Kenapa nggak pernah belajar hadis? Kalau nggak belajar hadis pasti nggak nalar. Tidak lalah payah diperbaiki karena setan itu bergantungan di badannya untuk menolak perbaikannya maka berat meninggalkan daripada yang amalan meneliti hadis kita ajarkan berat karena setan bergantungan begitu kita kasih tahu karena setannya banyak marahnya lebih tinggi daripada menerima cobalah kita perbaiki datang kita kepada kubur itu misalnya ke kubur orang minta-minta di kubur itu kan dilarang duduk-duduk di kubur orang minta-minta minta ampun dikubur minta maaf dia kepada bapak maaf pernah aku ya pak nah, dikubur kalau bapaknya bilang iya <laughs> kan terbang juga tapi karena itulah manusia itu udah nggak ngerti karena atau kita datang ke pesilam mana kita larang pak nggak boleh minta di kuburan ini nggak marah dia marah dia kenapa tidak belajar hadis karena kita bukan kan mah kubaca pada sini karena apa marahnya besar. Orang yang nggak belajar hadis, maka emosi sahwatnya lebih tinggi daripada orang yang belajar hadis. Tengok ahli hadis, diajarkan nggak marah. Tidak pemarah karena hadis-hadis. Kalau kau salah yang Umar luruskan kau dengan pedang. nggak marah. Rasulullah di saat diingatkan nggak marah. Kalau kita diingatkan coba, jangan pernah silap. Kayak kau aja yang benar. Nah, inilah Pak ya yang dapat kita sampaikan. Sebenarnya sangat banyak ini bahasan masalah ini, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita. Kita sudah mengetahui empat e, dosa yang besar yang e, untuk kita hindari. Kalau ada yang kurang jelas e, dapat dipertanyakan kepada Allah kita mohon ampun. E, ada yang bertanya? Jam berapa sampai habisnya? Jam 6. Wah, sampai jam 6 panjang lagi berarti. Ada yang bertanya? Kalau enggak saya bertanya nih. Nah, bilang dibilang mau ditanya, terus banyak-banyak nih. Saya nggak tahu masalah bagaimana mentakwil mimpi. Ditakwilkan aja kepada yang baik-baik. Jadi mimpi itu di dalam akidah usul usul akidah al-sunnah wal jamaah yang ditulis oleh Syekh Abdul Karim al akal Kalau ada mimpi itu ditakwil yang baik-baik dan mimpi itu tidak bisa dijadikan pedoman di dalam syariat. Walaupun mimpi kita baik, tidak bisa dijadikan pedoman di dalam syariat. Karena kita bukan nabi, bukan rasul. Misalnya kita mimpi suruh menyembelih anak kita. nah, boleh kita sembelih. Oh ini kan ada dalilnya dari Al-Quran. Nabi Ibrahim disembelihnya anaknya. Enggak bisa kita sembelih. Jadi mimpi itu tidak boleh dijadikan pedoman jadi syariat. Ada sebagian kaum muslimin, kelompok-kelompok kaum muslimin menjadikan ini dalam bukunya mimpi orang kali, mimpi orang kali, mimpi se, mimpi ini dan lain sebagainya. Jadi mimpi itu tidak bisa dijadikan jadi syariat. Walaupun mungkin kesempatan benar. Akan benar kalau mimpiku, nggak bisa dijadikan syariat. Ah. Oh, yang disuruh nakwil kan mimpi ini. Mimpi diberi jubah putih gitu. Jadi itulah jawabannya. Jadi nggak usah dibacakan lagi ya. Saya husnuzon kepada Allah tapi Terakhir belakangan firasat buruk selalu mengganggu pikiran saya. Apakah mimpi itu bisa menjadi petanda akan terjadinya suatu hal yang pada saya saat. Nah, jadi mungkin-mungkin saja bisa. Nah, tapi itu nggak bisa dijadikan jadi standar syariat. Jadi kita berdoa aja kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan mimpi itu jadi mimpi yang baik bagi kita. Kita bermohon kepada Allah agar mimpi itu diberikan yang baik untuk kita. Tapi nggak boleh dijadikan kepercayaan, jadikan keyakinan, tidak boleh jadikan syariat karena syariat sudah sudah sempurna. Itu nanti dapat dibaca dalam tarahnya lah lebih luas, cara usul akidah al sunnah wal jemaah yang ditusun oleh Syekh Abdul Karim al Ustadz Ustaz, apa hukumnya memohon acara The Master? Ya. Di mana dipertunjukkan atraksi yang gaib-gaib dan menghipnotis seseorang apakah haram hukumnya? Pas hukumnya haram. Tidak boleh ditonton ini. Walaupun dia sunglatnya bukan sirik, itu penipuan. Orang beriman itu dalam Al-Quran diterangkan kepada aflahal mu'minun alladzina anil yuqidun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman yang meninggalkan pekerjaan yang tidak ada gunanya bagi dia. Jadi tidak ada gunanya, ada gunanya untuk manfaat kita menambah iman kita. Tidak ada, jadi itu tidak boleh ditonton. Lago yang tak ada manfaatnya aja dalam Islam tidak boleh dikerjakan. Kalau dia orang-orang yang beriman. Jadi itu apalagi e, eh, antrasinya, antrasi gaib-gaib menghipnotis seseorang itu sudah haram. Dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi, man atarofan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad barang siapa yang datang datang aja enggak boleh datang kepada dukun atau kahinan atau orang pintar fasaddaqahu bima yaqul membenarkan perkataannya ha. kita benarkan perkataannya itu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sungguh-sungguh dia telah ingkar kepada apa yang diturunkan atas Muhammad jadi enggak boleh kita datang dan membenarkan itu kayak main-main obat di tengah jalan. Nggak usah ditonton itu. Masih ada yang lain lagi yang paling banyak yang perlu kita kerjakan. Itu tidak ada manfaatnya bagi kemaslahatan kita. Jangan-jangan nanti kita membelinya pula mendukung. Jadi nggak boleh acara-acara di televisi, mak lampir. Nggak boleh ditonton itu. Lagu-lagunya ada apa Dukun, nggak boleh dibeli, haram tuh belinya. Nggak boleh jadi sponsor-sponsornya itu. Kalau bisa itu di, dilarang. Kalau kita penguasa dilarang itu nggak boleh dikasih izin untuk diedarkan itu promosi-promosi itu. Yang berikutnya Ustaz, bagaimana supaya kita selalu semangat untuk menuntut ilmu dan juga menghindari sifat-sifat malas. Nah, ini bagus sih pertanyaannya nih. Memang sifat malas itu selalu menyerang karena iblis selalu menyerang kita. Ada doanya yang diajarkan Nabi di dalam majalah Sunnah edisi yang lalu ya. Ada diterangkan di situ doanya. Silakan itu dibeli, dibaca, dihafal. Besok kapan kita jumpa kita suruh satu-satu. <laughs> Ada doanya tuh, berdoa. Gak bisa aku rajin malas, aku rajin banget. Tidak, kalau Allah tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kemalasan kawan kita itu jangan kita ceritakan kepada orang. Kita minta dia juga supaya rajin, tolong saudara, saudara kita. Nah, istri kita malas, nggak boleh ceritakan kepada orang. Orang malas nggak boleh kecuali untuk memperbaikinya. Jadi kalau kita malas, kita bermohon kepada Allah supaya dihilangkan sifat malas itu. Ada doanya Allahumma ini, Allahumma ini, uh, A'udzubika minal husni minal jubni wal kasar. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari kepada sifat malas dan kikir. Itu minta kepada Allah supaya malas itu terhindar karena malas itu bisa malas bawaan, bisa malas yang datang dari setan. Begitu main bola semangat, begitu ngaji loyo. Nah, itu dari setan itu. Jadi dihindari. Yang berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh orang yang tiba waktu sholat namun dia dalam keadaan mengantuk atau lapar sedang waktu sholat masih panjang bolehkah dia menunda sholat untuk tidur makan Ada hadis tentang ini kalau ngantuknya kenapa ngantuk kalau nonton bola ngantuk <laughs> nggak bisa lah kenapa terlambat makan kecuali sudah ada hidangan yang jelasnya e, penyebabnya itu bukan karena disengaja, bukan disengaja. Kalau ngantuknya itu mungkin bisa menghalangi dia daripada bacaan sholat, ya nanti kalau tidur nggak terbangun terus, <laughs> kemana? nggak terbangun terus kemana? Lupa bangun terus. Innalillah. Jadi diusahakanlah orang-orang beriman itu dengan sholat itu merupakan istirahat. Ya tari kata Umar bin Khattab kepada Bilal, istirahatkan kami ya Bilal, istirahat itu dengan sholat. Para sahabat sangat senang kalau sholat sampai lama-lama tahan sholat. Sholat sunat mereka coba kita lihat Rasulullah sendiri sampai bengkak-bengkak kakinya untuk sholat. Jadi itu merupakan istirahatnya orang beriman. Jadi istirahatnya itu bukan ke pantai, banding ke gunung-gunung mandi-mandi tengok aurat orang masuk ke pantai kan begitu itu bukan istirahat namanya jadi uh, kalau ngantuknya itu bisa memudratkan atau laparnya itu bisa membahayakan kalau nggak makan mungkin pingsan bisa lah dia menunda tolaknya. Ya kalau laki-laki kenapa bisa terjadi seperti itu? Terkurung mungkin. Tak makan-makan tiga hari tiga malam. Nah, itu kalau mungkin satu waktu aja biasanya kalau sholat puasa kita tahu nggak makan tahannya. Nah, itu dia. Kecuali ketika saum disuruh berbuka dulu. Jangan kenyang-kenyang dimakan, begitu udah kenyang nggak bisa sholat lagi. Nah. Berikutnya Adakah hadis yang menjelaskan bahwa Rasul menganjurkan para sahabatnya belajar karate atau memanah? Ada. Nanti dibaca dalam bukunya buku Riyadus Solihin juga insya Allah ada. Saya pernah baca. Juga di buku eh, hadis hadis di buku hadis lah hadis Bukhari hadis Muslim juga ada yang menerangkan tentang diajar ke mana? ajar bergulat, mau karate bela diri diusahakan Para sahabat itu orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kuat. Nah, tidak takut menghadapi musuh. Kalau sekarang perlu dipelajari yang lain, belajar, bagus, dipelajari. Jadi jangan takut melihat musuh, baru diketak aja sudah takut, sudah lemah semangat. Apakah sulap itu termasuk sirik atau dosa besar tergantung sulapnya. Kalau sulapnya itu dengan dukun, dengan bantuan jin itu sirik. Ada suratnya cuma penipuan, penipuan dan kebohongan. Bohong, tidak benar. Itu adalah sia-sia lago yang harus juga ditinggalkan. Tidak boleh orang-orang beriman mengerjakan yang lago yang tidak ada faedahnya. Ustaz pengajian salaf ada ada enggak di di Mandailing Natal? Kalau ada tolong kasih tahu alamatnya. Ada di di air Bangis ada insya Allah. Saya pernah ngisi sekali di air Bangis, ujung gading itu termasuk mandiri Natal itu. Ya. Saya nggak tahu itu, tapi saya pernah ke sana ada ituan kita di sana ustadznya yang bernama Ajman. Ajman. Ada ustadznya Ajman. Nah, nanti kalau mau lanjut bisa kita carikan nomor telepon ustadznya ini Insya Allah kita bisa carikan. Tapi di air Bangis yang tahu saya ada, ada ustadznya, ustadz ustadz salah di sana. Nah, yang berikutnya adakah hadis yang menjelaskan bahwa penghuni langit itu penghuni langit adalah malaikat dan jin? <clears throat> Banyak sekali yang menerangkan tentang bahwa malaikat-malaikat itu ada di langit. Kita ketika Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi melihat para malaikat di langit dan banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang permasalahan ini. Nanti dibacalah kitab-kitab hadis, dimiliki satu kitab hadis atau Sahih Bukhari atau Sahih Muslim yang sekarang sudah ada tarahnya. Jadi bisa dibaca-baca. Pinomat seumur hidup tamat baca Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Nah, dibaca tamat sama isi-isinya. Berikutnya Ustaz, pada hari Jumat apakah sholat zuhur bisa dikerjakan ketika azan telah dikumandangkan atau harus menunggu orang yang selesai sholat sunat Jumat? Ini siapa yang sholat? Kalau perempuan ketika azan boleh sholat dia. Ketika azan sudah waktu masuk sholat, azan yang sudah waktu masuk waktu. Kalau azan yang di luar sholat nggak boleh. Seperti yang dibuat zaman Utsman, azannya dua, yang pertama sebelum masuk waktu sholat itu nggak boleh sholat belum masuk waktu zuhur tapi ketika azan yang sudah masuk waktu sholat ya seorang wanita ya seharusnya dia mengerjakan sholat tidak perlu menunggu ketika orang pulang dari sholat Jumat ini berapa nih? banyak banyak Ustaz, bagaimanakah kita menentukan arah kiblat jika kita berada di tengah hutan? bawa kompas nanti kesasar pulangnya kalau nggak bawa kompas kemana di hutan kalau nggak ada kompas di hutan atau di laut sama tengok bintang kalau pandai dengan bintang ilmu bintangan diterangkan dalam Al-Quran bintang itu untuk menunjukkan arah lihat matahari jadi matahari juga bisa melihat arah. Nah, itu diterangkan dalam sekolah itu. Tapi yang nggak tahu nanti tanya aja sama ayah sekolah atau kepada orang yang pernah makan sekolahan. Berikutnya pertanyaan saya adalah jam berapakah bisa dimulainya sholat duha? Jika matahari sudah menjelang naik, ya silahkan mengerjakan sholat duha. Tidak ditentukan jamnya. Karena jam setiap daerah itu tidak sama tergantung kondisi mataharinya. Matahari sudah bergerak naik, penggelar atau segala, sudah bisa itu dikerjakan. Mengapa orang muslim itu kalau meninggal dunia harus dipakaikan kain kapan? Dan mengapa orang beragama lain itu tidak? Karena sunnahnya seperti itu Rasulullah mengkapani para sahabat kalau Rasulullah tidak kapani, pakai jas dia meninggal. Berarti kita pakai jas. Karena Rasulullah mengkapani sahabat, kecuali orang yang masih sahih. Dikapani dengan pakaiannya. Kalau kita pakai jas mungkin, pakai lobe, pakai gamis, ya kita kuburkan pakai gamis. Karena Rasulullah tidak pernah menguburkan orang pakai jas. Mana oleh sebab itu kita mengikuti Rasulullah. Karena sunnah Rasulullah itu kita ikuti. Rasul menerangkan man ahabba li sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, bukan umatku. Jadi sunnah itu harus kita ikuti. Enggak boleh disepelekan sunnah. Enggak boleh disepelekan. Jadi begitulah kita iktimam kepada sunnah Nabi. Karena Nabi buat begitu kita buat. Kenapa Nabi salatnya berdiri? Kita enggak duduk. Kalau dulu duduk semua, kita duduk juga semua. Pakai berdiri-berdiri. Berikutnya bagaimana dengan orang yang katanya katanya bisa melihat jin, ya, katanya. Kalau melihat jin yang bentuk aslinya tidak bisa. Tidak ada satu orang pun yang bisa melihat jin bentuk aslinya. Karena itu sudah diterangkan jin itu dapat melihat manusia dari satu tempat, manusia tidak akan bisa melihat jin. Tapi kalau yang sudah dijelmakan jin itu bisa bisa. Jin itu menjelma jadi bapaknya, jadi istrinya, bisa. Nah, ada orang seperti ini tidak ada. Apa itu nih? Apa orang seperti ini tidak ada? Tidak ada orang yang bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Kalau dia katakan aku nampak bentuk jin, bersaing, bertanduk, itu dusta. Tidak benar, jin itu bersaing, <laughs> pakai pucung. <laughs> Ya, kayak itu kayak di dipilih-pilih itu pucung lompat-lompat jalannya nggak ada seperti itu tidak pernah diterangkan jin bisa berubah kan seperti manusia menunjukkan bentuk manusia bisa bentuk kuda bentuk apa yang diinginkannya bisa tapi dalam, bukan bentuk aslinya siapa yang boleh mengkisah yang boleh mengkisah itu adalah Amirul Mukminin tidak bisa kita kisah sendiri-sendiri itu harus ada beberapa persyaratan yang banyak perlu diperhatikan. Ada daulah Islamiyah, tegakkan hukum. Tak boleh kita kisah, besok dipotong orang, uh, kambing kita kita polok, potong pula kambing orang. Tak boleh kita hari ini. Kita tak boleh mengkisah masing-masing kita kita uh, eh, pekerjaan Amirul Mukminin. Mengatasi kemaksiatan saat ini yang banyak yang mengatasi kemaksiatan saat ini yang begitu banyak bagaimana Ustaz? Contohnya sirik, zina, pembunuhan dan lain-lain. Mengatasinya adalah dengan mengajak kaum muslimin mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-ruju ila kitab wa sunnah Nabi adalah jalan keselamatan. Karena Allah telah menjamin dalam Al-Qur'an Man illaha wa rasul. Suratnya lupa saya. illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. illah wa rasulah. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul, sungguh-sungguh dia telah mendapat kemenangan yang sangat besar. Nah, itu dia. Suratnya surat mana ya? Uh, kita cari biar tahu. ما إلا هو رسوله mana ayatnya apa yang tahu itu ayat apa itu Mayuti yuti'illah wa rasulahu faqad faza dan azima barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul sungguh-sungguh dia telah mendapat kemenangan yang sangat besar jadi kemenangan yang sangat besar itu diperoleh dengan mentaati Allah dan Rasul tanpa mentaati Allah dan Rasul tidak akan mungkin bisa apa namanya teratasi kemaksiatan ini. Diajarkan oleh anak Al-Quran dan Sunnah. SD, SMP, SMA diajarkan Al-Quran dan Sunnah di dirakyatkan apa namanya disemarakkan seluruh dari desa kota semua penjuru penjuru lapisan masyarakat tidak ada yang tidak kenal dengan Al-Quran dan Sunnah Ketika Rasul, ketika Abu Bakar dan Umar menundukkan negeri-negeri yang tidak Islam menjadi Islam, diajarkan bahasa Arab diwajibkan oleh Umar, Abu Bakar, Utsman bahasa Arab supaya manusia mudah kenal dengan Islam. Jadi mengatasi kemaksiatan hari ini dengan bersungguh-sungguh mengajak guru-guru penguasa untuk memperhatikannya serius untuk mengajarkan Al-Quran dan Sunnah karena banyak jaminan-jaminan dalam permasalahan ini dari Al-Quran sendiri hmm. berikutnya eh, Quran dan Sunnah itu membahas apa saja Ustaz atau ada membahas tentang pendidikan, kesehatan ekonomi, pergaulan ya ada dibahas semuanya lengkap dalam Al-Quran dan Sunnah. Silahkan aja kalau mau tahu ikuti edisi selanjutnya sama Ustaz Ali Nur. Ustaz, bagaimana kalau marah kepada orang yang melanggar perintah Allah? Apakah itu termasuk marah yang dibenci? Marahnya tergantung kayak mana marahnya. Kalau marahnya menyimpang dari syar'i itu terlarang sampai dia mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar itu tercela haram. Tidak boleh, tidak boleh kita marah kepada seorang itu dengan mengeluarkan kata-kata kotor dan kata-kata kasar. Kalian anak anjing kau, anak babi itu haram. Tidak boleh. Haram itu ucapan. Saya Utsaimin dalam kitabnya Kefan Robi Auladana menerangkan kalau sangat marah itu orang beriman kepada anaknya, dia ucapkan doa. Allah, barat Allah, Itu udah marah kali itu. Apa artinya? Mudah-mudahan kau ditunjuki Allah. Ya anakku, itu udah marah. Bisa kita marah kayak gitu. Marah sama suaminya sama istrinya. Mudah-mudahan kau ditunjuki Allah ya suamiku. Nah, itu mantap. Doa ya. Jangan dibilang anak menjadi hewan. Anak anjing, anak tete anak ayam. orang <laughs> itu tidak boleh. Tidak boleh marah orang yang beriman. Maka tidak sama orang yang belajar dengan tak belajar. Kalau ngaji-ngaji juga marahnya seperti itu juga, ini bukan dakwah namanya. Bertengkar begitu sedikit-sedikit, campak riuh, kemari pecah. <laughs> Ngaji-ngaji juga, pakai logo iya juga, sholat iya juga, salat iya juga katanya. <laughs> Ini nggak benar, dilarang. Apakah hukum bunuh diri, Ustaz? Apakah sampai menjadi kafir atau dosa besar? Dosa besar, bunuh diri diterangkan juga dalam kitab Al-Kabair oleh Imam Jahabi ini, tapi belum sampai kita terangkan dengan secara detail. Itu termasuk dosa besar yang sangat menyengsarakan dia akan menghadapi ajak nanti dari kiamat sebagaimana dia matinya berulang-ulang akan diajaknya Allah mengajak sebagaimana dia matinya itu cara apa yang tepat menuntut menurut Al-Quran dan Sunnah untuk menghindari diri kita atau keluarga kita dari sihir Mohon penjelasannya. Cara yang tepat adalah dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Ada cara-cara yang telah diajarkan Nabi bagi kita untuk dapat menjauhi dari sihir, untuk menangkal sihir, untuk mengobati sihir. Karena Allah larang kita berbuat syirik, Allah sudah berikan jalan keluarnya kepada orang-orang yang terkena syirik. Silakan miliki kaset-kaset para ulama, para asas kita sudah banyak membuat dalam CD-CD mereka dalam permasalahan ini salah satu ustaz apa jadi jawab ada sidinya itu kita lihat bagaimana penanggulangan orang kesurupan dan jin. Di sana diterangkan dengan detail satu persatu. Dengan salah satu diantaranya dengan memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak taat kepada Allah, ibadah-ibadah kita di, ditingkatkan. Yang terakhir bagaimana hukumnya? Nah, apa ini? Bagaimana hukumnya kalau kita membawa anak sakit ke tukang susu, kemudian anak kita itu dipilih, apa? Dipilih, dipilih dengan kunyit dan si tukang susu mengatakan anak kita itu terkena tawar api. Tolong jelaskan Ustaz. Saya nggak tahu ini tawar api itu kayak mana. Dan virus itu apa? Dibaca-bacanya. Kalau dia kenapa pakai kunyit, kalau pakai kunyit kita pun bisa di rumah buat Nah, nggak usah kepada tukang susu Kalau dia mungkin terkilir, perlu di tukang susu Nah, kalau dia kena sakit, yang tukang kusuk itu memang bukan dukun, silakan berobat. Kalau dukun kusuk misalnya atau dukun bayi melahirkan, itu tidak ada masalah yang tidak ada berhubungan dengan keyakinan. Kalau dia tabib, tukang obat, silakan kita berobat kepada dia. Yang jelasnya dia bukan dukun, bukan uh, eh, normal jadi demikian saja permasalahannya yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini.